hakikat keagungan Allah Subhanahu wa taala Allah menyebutkan bahwa biyatihil mulk wahu ala kulli syai'in qadir di tangannya segala kekuasaan dan dialah yang bisa melakukan segala sesuatu lalu Allah menjelaskan bahwa hidup dan mati di dunia ini adalah ujian bukan tujuan jadi kita dihidupkan tujuannya bukan untuk dunia tapi tujuannya adalah di akhirat. Karenanya segala bentuk apapun yang kita miliki di dunia ini yang kita alami itu ujian. Kaya ujian, miskin ujian. Hidup ujian, mati ujian. Berarti di dunia dalam definisi Al-Qur'an tidak ada orang berhasil yang ada hanyalah proses untuk tahu berhasil atau tidak di akhirat nanti kapan ketika kakinya sudah menginjakkan surga baru berhasil faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faz ketika kata Allah seseorang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan surga itu baru berhasil Sekalipun semua manusia bersepakat bahwa orang ini berhasil, orang ini hebat, orang ini luar biasa, jabatannya tinggi, usahanya banyak, hartanya banyak. Bagi Allah bukan berhasil, proses. Kenapa? Karena tidak ada artinya semua itu kalau di akhirat masuk neraka. Di dunia miskin, tidak punya apa-apa, tidak pernah ada orang menyebut namanya. Dia tidak pernah dengan orang, tidak populer, tidak ada yang tahu. Semua orang mengatakan dia itu gagal, dia itu gagal. Bagi Allah belum tentu. Kalau di akhirat masuk surga berhasil. Nah, sinilah bahwa ukuran keberhasilan bukan dunia, tapi di akhirat nanti. Karena itulah setiap Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang dunia dalam Al-Qur'an, selalu Allah menggambarkan dunia ini hanya kenikmatan yang menipu, mata al-ghurur. Jadi bukan suatu kehidupan hakiki bukan. Karena kita pasti akan meninggalkannya. Banyak harta, kita pasti mati. Saya pernah bertemu dengan salah seorang kaya raya di Jakarta gedungnya banyak jadi banyak gedung-gedung tinggi milik dia usahanya luar biasa sukses umurnya sudah ya, mendekati 80 tahun badannya sudah keriput bongkok berjalan pakai tongkat setiap hari dia hanya memandang gedung yang tinggi itu yang dia punya sebentar lagi aku akan meninggalkanmu yang diucapkan semua usaha yang sudah begitu luar biasa karyawannya ribuan dia hanya berkata sebentar lagi akan meninggalkanmu seluruh kebanggaan dan sebagainya itu akan ditinggalkan semua itu seandainya banyak harta tidak mati-mati enak tapi ternyata mati juga sama inilah bahwa dunia adalah ujian bukan segala-galanya maka sungguh celaka manusia yang hanya menjadikan seluruh waktunya hanya ngurus dunia, dunia, dunia lalu setelah itu dia meninggal dunia dan tidak punya apa-apa. Inilah penyesalan abadi yang tidak akan pernah terjawabkan sampai kapanpun. Karena itulah Allah selalu mengingatkan tentang akhirat. Dan langsung setelah itu Allah menceritakan tentang kemahakuasaannya tentang penciptaan langit yang sangat sempurna. khalaqa sab'a tibaqa. Dan juga tentang penciptaan matahari dan bintang-bintang sebagai cahaya bagi bumi walaqad zayyana samaa'a dunya bima wa ja'alnaha rujuman setelah itu Allah menceritakan tentang neraka jahanam tempat kembali bagi iblis setan dan pengikut-pengikutnya dan Allah menceritakan bahwa neraka adalah tempat yang paling buruk. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqaw wa yatafur. Ketika penghuni neraka dilemparkan di dalamnya, terdengar suara menggelegar, syahiqaw dan menggelegak. Air itu mendidih, menggelegak, berbuncah seperti dia akan pecah saking marahnya kepada penghuni neraka. Kenapa mereka tidak tahu Kok memilih neraka sebagai tempat Dia kembali Sampai kata Allah Takadu tamayyazu minal Dari saking menggelegaknya api neraka itu Hampir-hampir terputus Antara satu dengan lain Jadi pecah Tamayyaz minal Karena puncak kemarahan api itu jadi penghuni neraka tidak disambut dengan kegembiraan tapi disambut dengan kemurkaan. Kenapa? Inilah manusia yang tidak lulus ujian di dunia. Tertipu dengan dunia. Gagal menjalani kesempatan hidup dunia. Karena Karenanya bagi Allah Subhanahu wa taala orang yang bertakwa itu bukan ukurannya amalnya banyak, bukan. Allah tidak butuh amal banyak. Allah hanya butuh amal maksimal. Sekalipun banyak tidak maksimal, Allah adab juga sama. Katakanlah ada seseorang dia itu hartanya banyak, berbeliar-beliar. Dari jumlah harta yang dia punya dihitung dua setengah persennya, dia wajib membayar zakat 500 juta. Menurut dia kebanyakan 500 juta. Akhirnya apa? Diam-diam dia membayar separuhnya. 220 juta. Di mata banyak orang dipuji, Bapak Fulan hebat, zakatnya banyak. 230 juta zakatnya. Wah, luar biasa. Menurut kacamata manusia banyak. Tapi bagi Allah belum maksimal. Karena maksimalnya harus bayar 500 juta. Nah, harta dia yang baru separuhnya dibayar zakatnya dan separuh tidak dibayar zakatnya oleh Allah dikumpulkan disebut dalam bahasa Al-Quran Al-Kanz walladzina yakrizuna lalu Allah jadikan setrika di hari kiamat nanti dan Allah setrikakan di punggung pemiliknya dari pagi sampai sore fi yaumin kana miqdaruhu al-fasana yang sehari sama dengan 50 ribu tahun dunia jadi banyak tapi tidak maksimal ada seorang hartanya hanya 3.600 maksimalnya harus bayar dari zakatnya itu 100 ribu dia bayar 100 ribu itu maksimal Allah bangga sekali perhatian 100 ribu dibanding 250 juta berapa tapi ingat yang ini maksimal yang itu tidak ada orang usianya panjang sampai 80 tahun 90 tahun tapi tidak maksimal banyak waktu kebuang ada seorang umurnya hanya 20 tahun, 30 tahun, tapi dia maksimal mengisi kebaikan-kebaikan. Jelas. Yang ini akan lebih tinggi daripada orang yang lebih panjang usianya tapi tidak ada punya aman, Amalnya sedikit. Jadi persoalannya bagi Allah bukan besar banyaknya, tetapi maksimal amal yang kita kerjakan. <coughs> Itulah yang Allah tanya nanti dari kiamat, "Tsumma aluna yauma idzin anin na'im." Kemudian engkau pasti akan ditanya di hari kiamat tentang nikmat-nikmat sekecil apapun yang pernah Allah berikan kepada masing-masing manusia. Ketika mereka masuk neraka, penghuni neraka menderita. Mereka memanggil nama malaikat Malik. Ya Malik, Ya Malik, Ya Malik. Malaikat Malik adalah malaikat yang tidak pernah tersenyum sejak Allah menciptakannya. Dan memang dia dipersiapkan untuk menyambut penghuni neraka yang tidak pantas diberi senyum. Malaikat Malik mendengar teriakan itu setiap hari. Yang sehari sama dengan seribu tahun di dunia. Oyauman inda rabbikum kafals ka alfi sanatin mata untuk Sehari di neraka sama dengan seribu tahun di dunia. Dia memanggil, memanggil. Setelah seribu tahun setelah seribu tahun bukan seribu tahun bukan dunia jadi seribu tahunnya lagi bayangkan kata Rasulullah setelah seribu tahun dari sehari sama dengan seribu tahun dunia ini dihitung setelah seribu tahun baru malaikat malik menjawab apa jawaban malaikat malik di sini malaikat malik bertanya alam ya'tikum nadir Bukankah dulu pernah ada seorang Rasul memberitahukan kepadamu tentang api neraka? Memang kamu nggak tidak pernah tahu tentang itu? Memang kamu tidak pernah mendengar tentang neraka? Alam ya tikum nadir? Mereka menjawab, kalau bala. Sudah, sudah pernah datang. Kodja ada nadir. Pernah datang kepada kami orang-orang yang beri peringatan. Tapi Fakazabna Kami dustakan Yang kedua Wa qulna ma nazzalallahu min syai' Allah tidak pernah menurunkan wahyu Kata mereka Yang ketiga In antum illa fi dhulalin kabir Sesungguhnya engkau wahai Rasul Engkau orang sesat Jadi mereka melakukan tiga hal Pertama mereka mendustakan risalah yang dibawa oleh para rasul. Kedua, mereka menuduh Allah bahwa Allah tidak pernah menurunkan wahyu. Ketiga, mereka menganggap bahwa utusan Allah itu sesat. Nah, inilah penyesalan mereka. Disinilah kemudian mereka baru mengakui bahwa ternyata tidak enak masuk neraka. Mereka baru mengenang masa lalu ketika mereka di dunia. Mereka ingat-ingat padahal aku punya waktu yang banyak untuk bisa mempelajari wahyu. Aku punya waktu yang banyak untuk bisa mendengarkan pengajian. Aku punya waktu yang banyak untuk belajar tentang Al-Quran. Aku punya waktu yang banyak tentang... Tapi ternyata hmm. aku sia-siakan semua itu. Di sini mereka berkata, Allah rekam perkataan mereka pengakuan ini belum terjadi sekarang. Tapi karena Allah mereka pasti akan mengatakan seperti ini. Karena Allah Maha tahu. Ketika mereka sampai neraka, mereka akan berkata seperti ini. Apa kata mereka? Waqadu. Mereka berkata dalam ayat 10. Laukunna nasma. Seandainya kami dulu di dunia. Nasma, kami gunakan pendengaran kami untuk mendengarkan azan Allah. Nah di sini bahwa asas taklif asam bahwa taklif bagi orang yang punya pendengaran. Orang tuli tidak punya taklif. Kenapa? Tidak bisa paham perkataan orang. Dia pasti bisu. Dia nggak bisa mendengar, tidak bisa tahu apa. Makanya orang yang punya telinga tapi tidak digunakan untuk mendengarkan jalan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa la tus'alunna yauma idzin Makanya puncak penyesalan penghuni neraka tentang telinga. Aku punya telinga dulu. Kenapa? Aku tidak gunakan untuk mendengarkan ajaran Allah. Aku pernah mendengar ada pengajian, aku pernah mendengar ada Al-Quran, aku pernah mendengar itu. Tapi kenapa aku tidak gunakan untuk mendengarkan itu? Tapi aku sering kali gunakan untuk mendengarkan lagu-lagu yang sia-sia, hal-hal yang sia-sia. Tapi kalau untuk firman Allah, untuk Al-Quran, kenapa aku tidak pernah mendengarkan ini? Penyesalan yang tidak tara. Kenapa? Karena penyesalan mereka. Si masuk neraka. Yang kedua, awunak kilu atau kami gunakan akal kami. Dari sini kita paham bahwa manusia dikatakan manusia ketika menggunakan akal. Apa ibu Allah? Perlu diketahui bahwa dalam diri manusia ada dua, akal dan otak. Ketika seseorang tidak beriman, yang berfungsi hanya otaknya, bukan akalnya. Akal tidak berguna. Karena akal ini berfungsi ketika diisi iman, diisi wahyu memahami jalan Allah baru akan bekerja. Makanya mereka mengakui selama di dunia mereka benar, otak mereka cerdas, mereka bisa bikin teknologi, mereka bisa bikin ini. Tapi ternyata apa? Aku nakilu. Ternyata kami belum menggunakan akal kami. Kenapa? Tidak beriman. Akhirnya masuk neraka. Nah di sini kuncinya bahwa akal ini menjadi hidup ketika diisi dengan wahyu. Aku nakilu. Berarti menggunakan akal Artinya apa? Mengisinya dengan ilmu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tentang Al-Qur'an, tentang hadis Nabi, tentang kehidupan bagaimana menggapai surga, tentang alam akhirat dan sebagainya. Itu namanya ilmu iman. Ilmu yang diterima oleh akal. Ketika seorang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan iman dalam hatinya, maka di sini kemudian menjadi sebuah karakter, menjadi sifat, menjadi perbuatan. Inilah pribadi seorang muslim sejati. Makanya semua makhluk ya, makhluk-makhluk yang hidup di alam ini Allah bekali otak. Lebah bisa bikin hmm, madu dan sebagainya, artinya dia dengan memilih memilih makan makanan saripati bunga yang baik-baik dan membuat sarangnya dengan baik dan indah, rapi sekali itu istilahnya insting nah, dalam bahasa uh, yang lain itu otak otak binatang yang menggunakannya yang Allah bekalkan padanya ikan punya otak kambing punya otak ada otaknya tapi tidak punya akal nah makanya kambing ikan sapi binatang yang lain itu dia tidak perlu ngaji nggak perlu ikut pengajian kenapa karena nggak punya akal Nggak bisa kita ngajarin kucing awas ini haram. Kalau nggak bisa nggak bisa paham, karena punya akal. Nah, baru bisa mengerti hal haram kalau diberi akal. Nah, ketika manusia tidak memfungsikan dimensi ini, dimensi akal ini, dia hanya sibuk menggunakannya dimensi otaknya saja dan dimensi akalnya dibiarkan tanpa diisi dengan agama, dengan pengetahuan iman dan sebagainya, maka di sini akal lama-kelamaan akan menjadi disfungsional, dia tidak berfungsi. Nah, ketika sampai dalam akhirat baru ketahuan. Ketika masuk neraka baru tahu. Dia berkata, "Lau kunna nasma'u aw naqilu." Seandainya kami dulu di dunia menggunakan telinga kami. Dari telinga masuk ke otak, masuk ke akal. Aw naqilu kami gunakan akal kami. kunna fi ashabis sa'ir. Niscaya kami tidak mungkin masuk neraka. Berarti penyebab masuk neraka adalah tidak digunakannya telinga dan baik dan tidak digunakannya akal dengan sebenarnya. Kata ashab dalam bahasa Arab jamak daripada sohib. Sohib. Nah, sahabat Nabi dikatakan sahabat karena mereka selalu bersama Nabi. Jadi selalu bersama Nabi kan sahabat. Mereka bertemu dengan Nabi dan pernah bersama Nabi itu sahabat Nabi. Nah, seorang yang selalu berduaan, dia bersama-sama dalam arti eh, kehidupan sehari disebut sahabat. Makanya suami istri itu sebetulnya lebih bermakna sahabat. Dia itu sahabat suami istri. Makanya jangan sampai saling menyakiti, jangan sampai saling mentolimi sebagainya. Kenapa? Karena selalu bersama-sama. Nah, penghuni neraka oleh Allah disebut ashabus sa'ir. Artinya mereka itu selalu mulazamah selalu bersama-sama api. Jadi tidak bisa menghindar. Lari kemana saja, ketemu api lagi. Ini disebut ashabus sa'ir. Itu sahabat namanya. ini sahabatnya api. Artinya memang bersama-sama api. Ketika mereka menderita karena dibakar, kulit mereka lepuh. Mereka mohon diringankan. Tiba-tiba muncul rindang. Rindang. Mereka ingat rindang itu ternyata turunnya hujan. Mereka gembira melihat rindang. Baru pertama kali mereka melihat rindang. Belum pernah mereka melihat rindang. Ini bayangan mereka hujan akan turun. Mereka berlomba-lomba lari, lari, lari. Begitu sampai di bawah rindang itu, ternyata apa? Wazillim Rindang itu ternyata api yang panas. Begitu mereka di bawah rindang itu, akan semakin hangus dan terbakar menjadi hitam kulit mereka seketika. Jadi ashabus sa'ir memang mereka tidak bisa menghindar, mereka memang penghuni selama-lamanya. Bersama-sama itu. Dan tidak ada keringanan. Kalau kita bayangkan ini Bapak Ibu Siapa yang rela tubuh yang kita sayangi ini dibiarkan berbuat dosa sehingga harus menjadi bahan bakar neraka? Siapa yang rela? Bukan sayang namanya. Orang yang manja dirinya dengan dosa-dosa. Ada orang salah paham. Sayang tubuhku. Sehingga dimanja dengan nafsu, dimanja dengan dosa. Dimanja dengan kemaksiatan. Itu bukan sayang. Itu namanya dia mempersiapkan dia untuk menjadi bahan makan neraka. Makanya Allah menyebutkan mereka itu orang zalim. Apakah mau ditukar kenikmatan sejenak di dunia dengan api neraka selamanya? Berapa sih? Berapa sih kenikmatan dunia itu? Berapa? Nanti kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, ketika sudah persiapan penghuni neraka siap-siap masuk neraka, penghuni surga siap-siap masuk surga. Allah Subhanahu wa taala mengambil sampel. Sampel ini. First test. Ini tes pertama, sampel diberitahukan oleh Allah yud'a bi an'umi ahli dunia kata Rasulullah SAW. dipanggil oleh Allah satu orang yang di dunia dia itu orang paling senang tidak pernah ada kesenangan dunia kecuali dia pernah merasakannya semua kesenangan dunia di dunia dia merasakannya bi an'umi ahli dunia segala macam dosa yang paling menyenangkan dia sudah rasakan lalu Allah angkat dicelupkan ke neraka satu detik gak nyampe Shhh, diangkat lagi kemudian ditanyakan masih tersisa kenikmatan dunia yang kamu pernah rasakan dia menggeleng lah tidak ada sama sekali hilang seketika perhatikan apalagi belum merasakan dunia dengan segala isinya ini sudah merasakan segala isi dunia dicelupkan tidak nyampe sedetik sudah hilang seketika kenikmatan itu semua apalagi baru merasakan secuil rugi masuk neraka secuil lagi rugi makanya kalau yang masuk neraka jangan tanggung-tanggung sekalian <laughs> sekalian gitu sebab merasakan segala-galanya kalau hanya secuil masuk neraka rugi gitu. atau sekalian jangan cuma dua dosa sekalian gitu Makanya iblis tidak setengah-setengah jadi iblis. Maksimal jadi iblis. Gak ada iblis ikut sholat, ikut ngaji, gak ada. Maksimal jadi iblis. Karena dia tahu dibakar sekalian. Nah di sini makna bahwa kalau menjadi seorang hamba Allah, jangan setengah-setengah, rugi setengah-setengah. Karena yang namanya setengah-setengah gak ada gunanya. Nasi setengah matang tidak bisa dimakan rumah tangga setengah hati katakanlah istri mencintai suami setengah hati nggak ada suami yang bahagia kata para suami cari setengahnya tempat yang lain gitu atau suami mencintai istri setengah hati nggak akan bahagia usaha tempat kita bekerja setengah hati semua karyawan bekerja setengah hati gak akan maju perusahaan jadi semua itu sepenuh hati nah itulah namanya iman kalau kita beriman pada Allah Jangan setengah-setengah mentaati Allah SWT. Karena Allah tidak menyediakan pilihan setengah-setengah. Hanya jadi pilihan hanya dua, neraka atau surga. Pilih, Maksimalkan. Ada surga, maksimal dari surga. Ada neraka, maksimal dari neraka. Biar tidak rugi sekalian. Nah, situ. Itulah salah satu hal yang perlu kita pahami. Ya, kalaupun ada nanti setengah-setengah dan sebagainya. Ya, itu mampir dulu neraka ya. Setelah itu diangkat oleh Allah sesuai dengan jumlah dosanya. Itu namanya Kata Rasulullah SAW, Al-Juhannamiyun, penghuni surga, alumni neraka. Tuh. Jadi mereka tuh ada istilahnya khusus. Jadi ada surga, surga paling tinggi tinggi terus paling bawah itu ada surga khusus untuk alumni neraka. Jadi karena memang terlalu banyak dosa masih ada imannya. Jadi ini sayangnya Allah sementara Jadi disebut al-juhannamiyun kata Rasulullah SAW mereka itu pernah kuliah di neraka tamat lulus ada ada tandanya di sini tandanya hitam nanti ketemu kawannya lu, lu mampir nah, ketahuan ketahuannya gimana jadi penghuni surga yang di atas dibolehkan berjalan-jalan ke bawah nah dia mengunjungi kawannya dia pernah mana kawannya oh tampak oh ada di surga lapis bawah sana nanti dia turun oh ya lu kenapa mampir neraka oh iya, cerita itu tandanya tapi yang di bawah tidak boleh naik ke atas. Nah itu penyesalannya. Dia menyesal. Orang yang surganya di bawah menyesal ya. Kenapa saya nggak bersungguh-sungguh dulu beramal? Kenapa ya? Jadi aku hanya begini-begini aja di sini. Gitu. Memang menyenangkan sama, tapi tetap penyesalan ada. Kata Rasulullah, Rasulullah menceritakan bahwa mereka menyesal. Menyesal. Apalagi di neraka, sudah menyesal lagi. Gitu. Nah itulah, ya Bapak Kita beruntung, Allah informasikan sekarang bagaimana orang-orang tak pernah mendengar informasi ini. Kita beruntung benar, kita beruntung hadir pengajian seperti ini. Bagaimana orang-orang tidak pernah hadir, tidak pernah mendengar seperti ini. Mereka terlena dengan dunia sehingga lupa kepada Allah SWT. Makanya pada Allah ini, Allah memerintahkan dalam surat An-Nasr. Kata Allah, إِذَا جَاءَ نصر اللَّهِ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دين الله fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba maksudnya apa ketika kau menang kata Allah banyak bertasbih banyak bertahmid banyak beristighfar subhanallah walhamdulillah wala ilallah wa akbar subhanallah bihamdi subhanallah azim astagfirullahaladzim kita baca ini kenapa sebab kita baru saja selesai dari Idul Fitr hari Idul Fitri kita kembali ke fitrah kita menang kita banyak istighfar kenapa takut kalau masih ada dari amal kita di Ramadan itu ternyata kurang makanya istighfar setiap kita menang banyak istighfar sebetulnya kita berhasil istighfar sebab takut itu istidroj jadi dulu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu dia mendapatkan kemenangan demi kemenangan seperempat dunia di bawah Umar di bawah kepemimpinan Umar termasuk dua kalian besar Persia dan Romawi di bawah kepemimpinan Umar dan harta melimpah sampai-sampai Mu'ad bin Jabal yang diaman dia menyetorkan ke pusat Baitul Mal di kota Madinah bahwa hartanya sudah lebih tidak ada seorang pun yang membutuhkan zakat tidak ada sudah Umar keliling ke rumah-rumah keliling dia tidak ada membutuhkan sampai Umar ketok pintu mandiri zakat, saya membutuhkan zakat. Lah, tidak ada. kredit, Harta yang digendongnya itu kembali ke Baitul Mal dengan utuh. Tidak ada yang butuh. Umar menangis, bukan bangga, Umar menangis. Ya Allah, Allahumma in kana ada khair la anzalta fi zamani rasulik. Ya Allah, kalau ini baik, limpahan harta ini baik, niscaya kau berikan kepada Rasulmu ya Allah. Kenapa kok di zaman Rasulmu kok serba kelaparan, paceklik, sampai Rasulullah menahan batu di sebelah kanan, hari kedua, bagian depan, hari ketiga, bagian belakang, nah, bagian samping, sampai diikat. Sakit tiga hari gak pernah makan. Hanya minum air. Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya seperti itu. Kata Omar, kenapa kalau ini kok terjadi di zamanku? Kok dari zaman Rasulullah kalau ini baik? Kenapa? Omar bertanya. Allahumma inkana kana hadha khairan la anzalta fi zamani Rasul. Kalau ini baik pasti kau berikan kepada Rasulullah ya Allah. Umar menangis dan berdoa, Ya Allahumma inni a'udzubika min an akuna mustadrojan. Ya Allah, jangan sampai aku termasuk orang-orang yang kau istidroj. Istidroj artinya apa? Istidroj artinya dilulu, dimanja, terus, terus. Untuk apa? Untuk dianggap. Makanya kata para ulama, kalau ada orang dimanja oleh Allah, dimanja dengan jabatan, dimanja dengan harta, dimanja dengan kendaraan, dimanja dengan kemewahan. Tapi perilakunya semakin jauh dari Allah, itu tanda-tanda istidraj. Alhamdulillah tadi. Pokoknya itu cerminannya. Kalau ada seorang semakin dia punya segala kesenangan, punya segala kemewahan, punya segala apa aja, dimanja oleh Allah saudara. Tapi semakin jauh dari Allah, semakin jauh dari Allah, maka tanda-tanda istidraj. Karena itu, mari kita introspeksi. Kita bercermin, kita evaluasi. Jangan sampai nikmat-nikmat yang Allah berikan itu kita balas dengan dosa-dosa. Jangan dikira Allah lalai. Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua itu. Barakallahu. Di sini kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'tarufu bidzambihim." fasuhkan di ashabis sa'ir karena mereka sudah masuk neraka mereka baru mengakui bahwa benar mereka telah berbuat dosa jadi perbuatan dosa pak tidak bisa disembunyikan dulu pernah ada salah seorang datang kepada Imam Ali Ali bin Abi Thalib ya Imam wahai Imam Ismahli an artakibul ma'asi izinkan aku berbuat maksiat. Aku tetap beribadah kepada aku sholat, aku puasa, tapi aku ingin berbuat maksiat juga. Kata Imam Ali, silakan, silakan, silakan, silakan berbuat maksiat. Gak ada syaratnya, ada syaratnya. Apa? Satu, ketika kamu ingin berbuat maksiat, cari tempat Allah tidak tahu. Tadi tempat persembunyian di mana Allah tidak tahu. Tapi kalau Allah masih tahu jangan, karena sama saja. Kau pasti akan terungkap semua dosa-dosa kamu. Makanya kemudian penghuni neraka di sini Allah gambarkan bahwa dosa yang mereka sembunyikan, yang selama ini mereka pulas dengan penampilan-penampilan, ya, sehingga tidak ada orang tahu, sehingga seakan-akan baik saja. Nah, ternyata apa? Sampai di sana diakui. Fa'tarofu bidambihi mereka harus mengakui dosa itu ternyata benar. Jadi Allah tidak mungkin salah pilih melemparkan neraka tanpa dosa tidak mungkin. Ya, karena mereka sudah benar-benar masuk neraka dan ditunjukkan database dosa-dosanya. Ya sudah. Kata Allah, fasuhkon maka mereka semakin jauh. Jauh dari mana? Jauh dari rahmat Allah suruh qaratnya bu'dan bu'dan min rahmatillah kata tafsir begitu ini bu'dan min rahmatillah mereka tidak akan pernah mendapatkan rahmat lagi dari Allah tidak akan pernah dapat kasih sayang lagi dari Allah makanya ada mengatakan Ustaz katanya Allah maha penyayang tapi kenapa mereka diadab Ustaz mana rahmannya Allah nah, ini jawabannya ketika mereka sudah masuk neraka fasuhkon Allah jauhkan rahmatnya dari mereka jadi mereka tidak akan pernah dapat keringanan sama sekali makanya ketika mereka menangis berteriak sampai pun mereka bersimbah nanah dan darah yang busuk karena mereka sudah dihancurkan dengan siksaan yang pedih mereka minta tolong Jawaban Allah apa? Fadhuku falan nazidakum illa azab. Dalam surat An-Naba. Allah menjawab, rasakan itu. Rasakan itu. Dan kamu tidak akan pernah mendapatkan keringanan sedikit pun kecuali bertambah pedih siksaanku. Kullama khabat zidnahum sa'ira. Setiap api neraka sudah tidak terasa panas lagi karena mereka sudah terbiasa dengan panas itu zidnahum sa'ira kami tambah lagi panasnya makanya di sini ashabus sa'ir ashabus sa'ir artinya zidnahum sa'ira jadi antara api neraka itu tidak pernah semakin dibiarkan Allah tidak diupdate terus semakin mereka kebal merasa tidak terbiasa yang panas Allah update panasnya begitu terusnya zidnahum sa'ira jadi bukan setelah itu ringan tidak semakin tersiksa Kullama nadijat tuh, Setiap kulit mereka hancur dan lepuh. Nah, di dunia orang yang tidak punya kulit itu nggak terasa nah, sakit. Makanya orang yang mati kulitnya seperti orang yang kena kencing manis katalah, sudah lepuh kakinya dan sebagainya sudah nggak ada lagi rasa itu di dicebur dalam air panas pun nggak terasa panas karena sudah nggak punya rasa sudah hancur sudah mati kulitnya nah Allah tahu itu bahwa yang merasakan sakit itu kulit. Dan semua penemuan ilmiah membuktikan bahwa kulit adalah perasa. Allah ceritakan sekarang. Jadi mereka dulu menyangka, ah nanti kalau kulit kita hancur sudah nggak merasa lagi panasnya. Oh Allah jawab, Kullama nadiyat Setiap kali kulit mereka sudah lepuh dan hancur Badalnahum dan ghairaha Kami ganti kulit yang baru lagi Liyadhuqul adab Supaya mereka merasakan adab nggak bisa menghindar nggak mungkin karena jangan dicoba-coba Allah jangan cari siasat dengan Allah tidak mungkin menghindari Allah tidak mungkin semua sudah terekam dengan data yang lengkap inilah yang tidak bisa kita bayangkan makanya kemudian kata Allah li ashabis sa'ir inilah penghuni yang selama namanya di dalam neraka apa Allah ini masih ada waktu sekitar 10 menit atau 15 menit saya ingin membuka dialognya sehingga kita lebih bermanfaat pertemuan kita. Jika ada pertanyaan silahkan karena saya mungkin selama ini selalu ngisi itu jarang buka pertanyaan. Saya ingin buka pertanyaan, mudah-mudahan itu bisa bermanfaat. Terima kasih. Jika tidak ada pertanyaan saya, saya tambahkan lagi kalau memang nanti Bapak masih bisa menerima ada waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan. yeah. Iya. Tadi kan kita gambarkan uh, penghuni neraka itu yang ber hmm. bertingkat ya. Uh, yang telah masuk ke surga tempatnya adalah tempat khusus gitu kan. Hmm, tempat paling bawah, surga paling bawah. Surga paling bawah. Artinya dalam itu kan ketika akhirat yang terjadi adalah dua tempat saja kan, tidak ada jalan tengah, tidak ada dia tinggal di tengah-tengah kan. Hmm apakah ada tempat di tengah-tengah ini pertama hmm. jadi orang pernah bilang katanya ada yang masuk neraka itu sebelum masuk surga lagi tengah-tengah dulu gitu kan supaya sepoi-sepoi aja dapat dapat hmm. nah, itu di mana di pertama itu tadi yang kedua pertanyaan adalah <clears throat> tadi kan asha atau sahi tapi itu adalah ashabul jannah ya kan? hmm. Oh, para penghuni surga hmm namun juga jelaskan bagaimana sebenarnya asal bujana itu ya kan hmm. kaitannya gimana Terima kasih. Ya, terima kasih subhanallah ini dalam surat Al-Qari'ah Allah firman fa'amma man ثَقُلَتْ mawazin fahuwa فِي syatir radiyah ini gambaran cara Allah mengklasifikasi manusia di akhirat nih dari dari orang-orang yang beriman Fa'amma man sakulat mawazin. Kalau bentuk grafik, adapun orang-orang yang amal baiknya lebih banyak, amal baiknya, amal buruknya sekian. Nah, fahuwa fi ya'ishatir radiyah. Langsung masuk surga. Jadi ini dosanya kehapus langsung sejumlah kebaikannya tersisa kebaikan masih maka langsung masuk surga karena sakulat mawazin timbangnya lebih banyak kebalikannya Wa amma man khaffat mawazin. Keburukannya lebih sedikit. Apa kebaikannya lebih sedikit? Ini kebaikan, keburukan. Nah, berusaha dikurangi keburukannya sejumlah kebaikan ternyata tersisa keburukan. Nah di sini fa ummuhu hawiyah dia kembali neraka hawiyah kembali ke neraka dulu. Nah ini dia. Kalau masih ada iman diangkat oleh Allah Subhanahu Ini tentang cerita orang-orang yang beriman. Bagaimana orang yang sama? Kebaikan, oke. Okay. Keburukan, oke, okay, sama. Simbang, terus naik. Selesai sholat, maksiat. Sholat, maksiat. Baca sholat, maksiat. Langsung simbang. Nah, ini namanya Haula'il tasawat sayyatu hasanatuhum. Orang-orang yang sama keburukan dan kebaikannya, sama persis. Nah, di sini oleh Allah disebut ashabul a'raf yaitu dia ditransitkan dulu di Al-A'raf. Al-A'raf itu tempat yang tinggi. Nah, tapi dia antara surga dan neraka. Ketika menghembus angin surga, gembira, senang. Pas senang, datang angin neraka, sedih. juga Begitu terus, dalam kondisi tidak seimbang. Sampai ada keputusan dari Allah, afil jannati amfinar. Apakah masuk surga langsung atau masuk neraka duluan? Jadi tidak ada yang tahu kecuali Allah yang memutuskan saat itu. Allah yang maha tahu Nah itu. Jadi ada tempat transit bagi mereka yang tasawat sayyiatu hasanatu. Orang yang sama kebaikan keburukan. Ada orang yang tidak beriman ada kebaikannya mereka. Kalau keburukan juga sama. Jadi mereka tidak beriman. Nah, ada kebaikannya. Oke, okay. mereka pernah membantu kemanusiaan, korban bencana, sebagainya. Nah, keburukannya banyak kok. Wah, banyak pernah tidak beriman Nah, yang kebaikan ini oleh Allah ditolak. Ini kebaikanmu karena tidak punya iman. Allah lempar ke neraka langsung amal ini. Nah, tinggal keburukannya. Keburukannya tak terhingga kemudian tidak punya iman. Maka mereka selama-lamanya dalam neraka. Karena tidak ada sama sekali andalan untuk bisa mengangkat mereka ke surga. Tidak ada sama sekali. Nah itu, iman tidak ada. Karena yang paling penting itu iman, Pak Iman itu ibarat kontrak. Kalau ada orang datang ke Indosat, dia dari pagi sampai dia bekerja nyapu, kemudian bersih bersihin, wah, ngelap apa. Terus datang ke pihak kebagian, Pak gaji saya mana? Nama kamu siapa? Loh, nggak ada. Tapi saya kan kerja Pak tiap pagi dan sore. saya hari Pak nggak pernah terlambat saya. Halo. Loh, kontraknya mana? Nggak ada. Nggak dikasih apa-apa. Ya, itu itu. Ada orang sudah pegawai resmi, pegawai resmi ada kontraknya. Sekalipun terlambat itu masih dapat gaji. Gitu. gitu. <laughs> nah itu bedanya, makanya kontrak itu penting. Gitu. Kontrak itu namanya iman. Sekalipun ya masih ada surganya, masih ada harapan kalau masih ada iman. Nah itu. Kemudian yang kedua tentang apa tadi pak? Ashabul jannah. Ah, iya, ashabul jannah gini. Benar. Kalau ashabul neraka disebut uh, ashabus sa'ir disebut ahli neraka yang selama-lamanya ashabul jannah memang mereka itu orang yang mulazamah dengan surga sudah selama-lamanya di surga dan mereka uh, mempunyai kesenangan makanya disebut jannah itu jannatun naim naim artinya apa kenikmatan yang tidak terputus kalau ini sa'ir Sa'irnya apa panas yang tidak pernah terputus itu sa'ir jadi dia itu benar-benar panas terus menerus. Kalau ini naim, artinya senang terus menerus. Kalau nikmat, satu nikmat. Tapi kalau terus menerus disebut naim. Gitu. Makanya di surga itu tidak mungkin ada orang bosan. Di dunia, sehebat apapun kesenangan itu pasti bosan. Mungkin ini sebuah mobil yang baru dibeli masih mengkilap itu setiap hari tidak boleh ada, ada alat hinggap <laughs> masih baru itu kalau sudah sebulan dua bulan sudah benyok kayak benyok sudah biarin aja itu dunia itu membosankan tidak selamanya menyenangkan rumah ketika baru dipakai baru masuk wah udah harus lapen ini jangan sampai ada lumpur waduh bersih harus ini itu masih awal-awal nah, begitu sudah punya rumah dua tiga empat udah nggak diurus itu rumah sana udah banyak nah, gitu dunia itu menarik kalau kita belum punya sudah punya membosankan. Tapi akhirnya tidak. Semua di akhirat menyenangkan. Naim, tak terputus kesenangannya. Contohnya, ada ikhwa kata Allah. Segi makanan. Itu satu buah di surga. Kullu samrotin lahu sab'una ta'min. Satu buah mempunyai tujuh puluh rasa. Satu buah. Jadi gigit lain lagi. Lain lagi. kebus benar dan tidak capek ya tidak capek mendapatkannya kutufuha daniyah kata Allah setiap dia butuh kapan saja langsung datang Gak usah dunia kan pakai galan. Tidak, tidak ada begitu. Merunduk sendiri, kita sedang berbaring, kita butuh langsung. Tidak usah berdiri, saya duduk, nggak usah langsung duduk, langsung datang mendekat. Kutufu dia, tergantung posisi kita. Dan hebatnya lagi apa? buah itu sesuai dengan porsi keinginan kita. Tidak lebih, tidak kurang. Itu semua. Minuman pun juga demikian. Sampai dikatakan, wakak santihaku. Artinya minuman yang sudah terukur. Jadi kalau kita di dunia kan minum ada lebihnya kebanyakan. Di sana tidak terukur, sudah pas. Sesuai dengan seran kebutuhan. Sebelum bosan sudah terselesaikan. Coba di dunia. Es krim siapa yang tidak suka es krim semua menyenangkan kalau dikasih satu porsi gelas tapi coba sekali satu ember bisa bosan dunia itu dunia makanya jangan tertipu dunia semoga Allah memberkati kita semua ashabul jannah amin ya, amin ya ya insyaallah cukup ada lagi ya silakan Ya tadi itu. Kalau dia masih punya iman, sekalipun sebesar atom iman dia punya, yang lain sudah dosa. ini sampai dikatakan dalam hadis ini. Rojulun, ya, seseorang kata Rasulullah SAW, lau sijilat dosanya itu alamat dirbasol bukunya jadi buku tempat rekaman dosa dia itu alamat dirbasol sejauh mata memandang Ya Allah, dosa. Hidupnya dosa semua, tidak punya apa-apa dan dosa, dosa, dosa. Nah, begitu diletakkan dalam timbangan, datang malaikat membawa satu kartu kecil, mirip kartu nama. Terus orang ini berkata, Mahadihil pitoko, mahadihil sejenak. Apa artinya kartu sekecil ini dibanding dengan buku yang besar ini? Tunggu dulu. Begitu diletakkan dalam timbangan, fato syatil bitoko, tiba-tiba timbangannya lebih berat bitoko dari kartu itu. Loh, kaget. Apa itu isinya? Ketika dibuka, la ilaha illallah. Maka tidak bisa sebesar apapun dosa mengalahkan la ilaha illallah. Makanya di sini maknanya bahwa sebesar apapun dosa seorang kalau masih ada la ilaha illallah ditancap di hatinya tidak akan Allah masukkan neraka selamanya. Tapi kalau sudah tidak ada sama sekali ya Allah, sudah selamanya neraka. Jadi masih kemungkinan ada yang keluar. Ini namanya famayya mal mithqala daratin wa mayya mal mithqala daratin Nah, sama keburukan, keburukan sekecil apapun ada ada evaluasinya di sisi Allah. Tapi perhitungannya kalau kebaikannya lebih banyak, langsung ini dikurangi sejumlah kebaikan, tersisa kebaikan langsung masuk tanpa tanpa mampir neraka. Jadi itulah bedanya ya. Makanya Allah kasih kesempatan kita untuk berlomba-lomba memperbanyak amal baik seperti nih Ramadan. Itu kesempatan sebetulnya. Allah memberikan kesempatan itu supaya apa? Supaya kita lebih banyak kebaikannya. Karena Allah Maha Maha Penyayang. Jadi Allah tahu bahwa kita tuh sering lalai, lupa, banyak waktu kebuang. Allah tahu, tapi Allah oleh Allah tidak ditutup kemungkinan bisa menutupi itu. Allah kasih bulan Ramadan ini tempat kamu melipat gandakan kekurangan masa lalu. Artinya supaya kamu menutupi kekurangan masa lalu. Nah, Allah kasih kesempatan lagi dengan tempat katalah seperti Mekah. Nah, kalau kita berumur di sana Allah lipat gandakan lagi. Itu, itu untuk apa? Supaya kebaikan lebih banyak. Itu saja, kita mengejar porsi, jangan sampai kebaikan lebih sedikit itu saja. Itu. Tambah terus. Ini dia. Kalau sudah kebaikan di posisi lebih tinggi, ini posisi aman. Tapi kalau sudah kebaikan lebih sedikit di bawah, ini posisi mengkhawatirkan. Gitu. Nah di sini jangan sampai seperti itu. Karena itulah berkomunikasi, kita diberi kesempatan lagi baca istighfar setiap hari satu sekali istighfar satu sekali Rasulullah mengajarkan itu astagfirullah sambil ngetik kenapa sulitnya nanti enggak ada sulitnya baca tasbih sambil ngetik mobil subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah subhanallah baca itu apa sulit? itu itu masya Allah timbangannya luar biasa dalam akhirat baru kita tahu kalau sudah nyampe dalam akhirat benar itu luar biasa akan menyesal kita dengan waktu-waktu yang kita punya pulang dari kantor-kantor ke, ke ke rumah itu semua itu kesempatan yang sangat kosong di mana kita bisa mendengarkan Al-Quran kita bisa mengucapkan tasbih istighfar semua itu bisa lakukan itu jangan sampai terbuang nah itu barakumullah kayak bapak-bapak ini saya melihat tuh sebetulnya sudah Allah beri kesempatan banyak ya artinya di rumah kantor kantor ke rumah di kantor juga tidak selamanya kadang-kadang ya ada kesibukan sebagainya itu bisa pasang Quran di sampingnya pas kosong buka Quran saya kasih aneh ya, saya pernah mendengar kisah ini kisah salah seorang diplomat dia ditugaskan ke Jepang di Indonesia dia pernah mengumumkan begini ah, bahwa aku pernah punya pegawai orang Jepang di kantor kata dia itu orang Jepang itu disiplin waktunya luar biasa terus di sampingnya selalu ada buku-buku bacaan disusun Eh, pas ada tugas kerjakan. Pas kosong langsung ambil buku baca. Ada tugas lagi takkan kerjakan lagi. Jadi nggak ada pekerjaan tertunda. Begitu selesai pekerjaan, time time finish langsung pulang, langsung pulang. Dipanggil direktur, no, time is finish, langsung pulang. Nggak ada basa-basi. Karena saya sudah melihat pada waktunya. Tapi waktu masuk ke buku apa semua tersedia. Kosong baca. Nah alangkah indahnya kalau kita Quran hadis pas kosong baca hadis masuk ke dalam gaji jalan terus kan masya Allah itu nggak mudah begitu tuh masya Allah sebab saya ada pak ustadz baca hadis dapat gaji masya Allah luar biasa subhanallah semoga Allah berkahi kita semua juga Amin. ada lagi eh silakan tadi kalau yang amalannya sedikit hmm. tapi kalah sama dosa tadi kan hmm. masih bisa masuk surga hmm. tapi kalau yang tadi seimbang malah ada kemungkinan masuk neraka itu Iya tadi itu menunggu keputusan dari Allah. <coughs> Kalau Allah Allah menentukan masuk neraka dulu, masuk neraka dulu. Diangkat, iya. Seperti itu. Enggak, enggak selamanya, enggak. Karena dia masih seimbang. Enggak, enggak selamanya. Menunggu rekomendasi. Kita baca doa kafatul majlis. Jangan lupa, setiap hadir majlis ilmu baca doa kafatul majlis.